Huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah. Yaitu huruf waw, wawul qasam, ba, baul qasam dan ta, ta qasam. Qala asy-syarih Syekh Abu Zaid Al-Makudi rahimahullahu taala لما ذكر الأجزاء التي يتركب منها الكلام وهي ثلاثة tatkala Ibnu Ajurrum rahimahullah menyebutkan bagian-bagian yang tersusun dari bagian-bagian tersebut kalam yaitu ada tiga tiga bagian akhadha fi bayani kulli wahidin minha lalu beliau di sini Ibnu Ajurrum mulai menjelaskan masing-masing dari bagian-bagian tersebut. Wa dzakara bihil ismu. Dan beliau menyebutkan di sini sesuatu yang dengannya isim dikenali. Ini menyebutkan tanda-tanda isim. fakala beliau mengatakan innal isma yu'rafu bil khafdhi. Sesungguhnya isim dikenali dengan tanda khafaf Nahu contohnya marartu bi sahibir rajuli. Aku melewati teman laki-laki tersebut. sahib ismun. Maka kalimat sahib ini isim. Ya kita lihat lafat marartu bi sahibir rajuli. Aku melewati temannya laki-laki tersebut. Ini disebut kalam dalam ilmu nahwu. Dan di sini tersusun dari beberapa bagian. Nah, tersusun dari beberapa bagian. Ada bagian fi'il, fi'il marra, ada bagian isim yakni ta, dhamir, nah dan seterusnya. Yang dijadikan syahid di sini adalah lafaz sahib. Ya, sahib ini isim. Wa urifa dzalika bil khafdhi alladhi fi akhirih. Dan hal itu diken, di, di, di, di, di, diketahui dengan tanda khafat yang ada di akhirnya. Naam. Dengan tanda khafat di akhirnya. Khafat ada istilah lain yaitu jer. Bisa disebut khafat, bisa disebut jer. Di sini sahib dijerkan atau dikhafat. Wal khafidu fihi huwal ba. Adapun huruf yang mengejarkannya atau yang mengkhafatkannya adalah huruf ba. Di sini sahib dimasuki oleh huruf jer ba sehingga sahib dijar atau dikhafat dengan tanda kasrah di akhirnya warrajul ismun dan lafat arrajul juga isim wa urifa dzalika aidan bil khafd alladhi fi akhirih dan hal itu juga diketahui dengan tanda khafat yang ada di akhirnya kita tahu arrajul itu isim ya dengan tanda khafat ya dia di kasrah nah wa bi idafati sahibin ilaih dan khafatnya di khafatnya ar-rajul disebabkan sahib dimudhafkan kepadanya. Nah, sehingga di dijarkan dengan sebab idafah. Kalau sahib dijarkan dengan sebab masuknya huruf jar. Nah, ini tanda yang pertama, yaitu khafat. Khafat itu ringkasnya maknanya adalah adalah kasrah dan pengganti-penggantinya. Nah, kalau isim Nah, kalau kalimat tersebut kasrah di akhirnya, maka kita ketahui kalimat tersebut adalah isim. Nah, dengan tanda yang pertama ini yaitu khafaf. Qala wa yu'rafu bit tanwini. Isim dikenali pula dengan tanwin. Wa huwa nunun sakinatun talhaqul isma fi akhirih. Tanwin adalah nun sukun yang menyertai isim di akhirnya. Tasbutu lafzan. <coughs> di mana tanwin tersebut tetap atau ada secara lafat, secara pengucapan. Secara pengucapan kita ucapkan ada nun sukun padanya. Watas kutu khattan, namun secara tulisan gugur. Ya gugur secara khat, secara tulisan. Tidak dijumpai secara tulisan nun, nun sukun tersebut. Namun digantikan dengan pengulangan harokat. Nah, nahu contohnya Zaidun. Nah, contohnya Zaidun. Zaidun itu isim dikarenakan di tanwin di akhirnya wa ja'farun lafaz ja'far ja'farun tanwin di akhirnya dia isim wa farasun ya kuda dia di tanwin maka dia isim hadhihi kulluha asma wujudi tanwini fi akhiriha maka ini semuanya adalah isim dikarenakan adanya tanwin di akhirnya qala wa yu'rafu aidan bidukhulil alif wal lam alaih isim juga dikenali dengan masuknya alif dan lam atasnya. Yani masuk di awal kalimat. Nahu contohnya ar-rajulu. Ar-rajulu isim. Taunya dari mana? Ada al di awal, dimasuki al. Alif dan lam. Farrajulu ismun, maka ar-rajul is isim lidukhulil alif wal lami alih. Dikarenakan masuknya alif dan lam atasnya. Qala wa yu'rafu aydan bidukhuli hurufil jarri alih. Isim juga dikenali dengan masuknya huruf-huruf jar atasnya. Nah, kalau ada salah satu dari huruf-huruf jar berikut masuk pada suatu kalimat, maka kalimat tersebut bisa kita hukumi sebagai isim. Wahia huruf-huruf jar huruf-huruf jar disebutkan di sini yang pertama min. Nah, contohnya kharajtu minad dari. Aku keluar dari rumah. Faddaru ismun maka lafat ad-dar adalah isim lidukhuli harfil jarri alih. dikarenakan masuknya huruf jar atasnya Wahuwa min yakni huruf jar min yang kedua wa ila huruf jar yang kedua adalah ila Nahu contohnya sirtu ilal masjid sirtu ilal masjidi aku masuk kepada aku masuk aku berjalan menuju masjid fal masjidu ismun maka lafat al masjid adalah isim lidukhuli harfil jarri alaih dikarenakan dimasuki huruf jar wa huwa ila yakni huruf jar ila wa an selanjutnya huruf jar an nahu contohnya yas'alunaka 'anis sa'ati ya mereka bertanya kepada kepada engkau wahai Nabi Muhammad ya wahai Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat Fasa'atu ismun. Maka lafat as-sa'ah, kalimat as-sa'ah adalah isim. Lidukhuli harfil jarri alaiha dikarenakan masuknya huruf jar atasnya wa huwa an yakni huruf jar an wa ala huruf jelas huruf jar yang selanjutnya adalah huruf ala nahu rakibtu alal farasi aku menaiki kuda tersebut fal farasu ismun maka al faras itu isim lidukhuli harfil jarri alaiha dikarenakan dimasuki huruf jar wa huwa ala yakni huruf jar ala Wa fi, huruf jar selanjutnya adalah fi. Nahu, contohnya nazar nazartu fil ilmi. Aku melihat atau aku membahas ilmu. Fal ilmu ismun. Maka al ilm ya kalimat al ilmi itu isim lidukhuli harfil jarri alaih dikarenakan dimasuki huruf jar wa huwa fi yakni huruf jar fi dan antum perhatikan Nam pada kalimat al-ilmi tidak hanya satu tanda isim yang ada padanya. Ada tiga tanda sekaligus. Ya selain dimasuki huruf jerfi, al-ilmi juga memiliki tanda isim yang lain, ya, yakni al. Dimasuki al di awal, di awal kalimat. Kemudian apa? Khafab atau jer. Ya, yakni kasrah di akhirnya. Nah, terkumpul padanya tiga tanda tiga tanda isim. Naam. Qala wa rubba. Kemudian huruf jar selanjutnya adalah rubba. Nahwu contohnya rubba rojulin laki itu. Ya, jarang sekali laki-laki yang aku temui. Ya rubba biasa dimanakan di taklil jarang. Farojulin ismun maka kalimat rojul isim lidukhuli harfil jarri alih. dikarenakan masuknya huruf jar atasnya. Wa rubba yakni huruf jar rubba Qala wal ba. Huruf jar selanjutnya ba. Al ba. nahwu marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Fa Zaid ismun. Maka kalimat Zaid isim. Lidukhuli harfil jarri alaihi. Dikarenakan masuknya huruf jar atasnya. al ba. Yani huruf jar ba. Bi Zaidin. Dan antum perhatikan lafat Zaidin. Di sini pada contoh ini bi Zaidin juga terkumpul tiga tanda isim padanya. Yang pertama dimasuki huruf jar yang kedua, tanwin bi zaidin di akhirnya dan yang ketiga khafat atau jer. Ini kasrah di akhirnya. Qala wal kaf, huruf jer selanjutnya kaf al kaf. Nahu laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Allah tidak serupa dengan Naam tidak sama dengan makhluknya. Famithal ismun, maka mithal isim lidukhuli harfil jarri alaihi wa huwal kaf. Dikarenakan dimasuki huruf jar kaf. Wallamu kemudian huruf jar selanjutnya adalah lam, lamul jar. Nahu contohnya suqnahu li baladin mayyit. Ya, fa ismun, maka kalimat baladin isim lidukhuli harfil jarri alaihi wa huwal lam. Dikarenakan dimasuki huruf jar lam, lamul jar. Qala wa yu'rafu aydan hurufil qasami. Isim juga dikenali dengan huruf-huruf qasam. Wal qasam al yamin. Qasam maknanya adalah sumpah. Sehingga huruf-huruf ini dipakai oleh orang-orang Arab, oleh orang Arab ketika mereka bersumpah. Wa huruful qasam min hurufil jar. Huruf-huruf qasam itu termasuk huruf jar, termasuk bagian huruf jar. Illa anna fiha dalalata al yamin. Hanya saja huruf qasam memiliki keistimewaan dibandingkan huruf-huruf jar yang lain yakni menunjukkan sumpah makna sumpah ya sehingga dikatakan di sini illa anna fiha dalalata 'ala yamin hanya saja pada huruf-huruf kosam ada ada makna yamin ada makna sumpah wahia apa saja huruf-huruf kosam al waw yang pertama waw wawul qasam nahwu contohnya was sama'i wa ma banaha Ya Allah bersumpah demi langit. Ya dan bangunan yang Allah bangun di, padanya. Fasama ismun maka lafat as-sama kalimat as-sama isim lidukhuli harfil qasam 'alaiha dikarenakan dimasuki huruf qasam wa huwal waw yakni huruf qasam waw. Yang kedua wal ba baul qasam nahwu contohnya ahlifu billah aku bersumpah dengan nama Allah Falba'u harfu qasamin wajar. Maka alba yang masuk kepada lafzul jalala Allah itu huruf qasam dan huruf jar. Wallahu wallahi muksamun bihi. Dan lafzul jalala Allah itu muksamun bihi. Sesuatu yang dipakai untuk bersumpah. Majrurun bil kasrati zahirah. Dijar dengan kasrah yang nampak. Fal ismul mukarram ismun. Sehingga lafzul jalalah. Isim yang nama yang dimuliakan yakni Allah Subhanahu wa taala itu isim. Apa tandanya? Lidukhuli harfil qasam alaih. Dikarenakan maksudnya huruf qasam atasnya. huwal ba, yakni huruf ba. Dan yang terakhir watta'u, huruf qasam ta. Nahu contohnya tawahi, demi Allah. Fama dakhalat alaihi ta fahuwa ismun. Maka kalimat yang dimasuki ta adalah isim. Wala tadkhulut ta'u illa ala hadzal ismil karim. Dan tidaklah ta taul qasam masuk melainkan kepada lafzul jalal Allah. Ini faedahnya. Ya. Ta ini khusus masuk kepada lafzul jalalah Allah, tidak bisa masuk kepada kalimat-kalimat yang lain. Tawahi. Naam, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.